Nah kenapa kalau saya ngaji PD? Mereka aku muji pangeran. Saya tidak pernah mikir awak. Tak penting awak. Penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran. Ya sudah. sudah. Itu anakku itu dungo. Dungo itu mikir awakmu dewi. mengani dungo baik ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nanti dungo mikir awak dewi. Makanya masyur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan jadi ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah saya sebagai nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah taala. Tapi nak wong donga kepingin itu kabul kajian intinya mikir awal eh. Makanya saya termasuk ulama yang sekarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah, kan gak kontribusi ning agama pati, ya tapi Oh, besar murahan. Ya tapi tapi ya mulang ya ora aja Jadi kadang-kadang kalau ya dibantah lah kan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga donga. ya tapi aku ngerti pangeran ora bakal nyembah dani barno Gus. Pangeran ya paling ya tiga isi cukup kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang solawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh solawatan berlebihan ini. Redaksi solawat tentang Nabi itu kecil. Bukan solawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya apa? Itu saya ada suka. Saya suka solawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya ke kecil. Itu bagus. Hmm. Kayak Ikhya itu, kayak Ikhya Abdul Hasan Asadili itu kalau dongo itu jalur emut swidik paling garis paling terakhir. Misalnya gini, Nahmaduka ya man wa wa la ilaha illa anta rahman rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. mono ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo Nah, kowe kan enggak. Muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru Allahumma inna nas'aluka. Nganti tolong lari. Tolong halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad Idris. Bariku terus dongo jaluk mapan tolak buala. Yo wajah. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwi di kecang kecangkeman. Nah <laughs> saya tuh gak suka di situ. Harusnya solawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus ini. Ya. Di akhlak. Makanya saya di antara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al Habsi yang arang simtud itu. Kalau beliau baca sholawat itu, eh, sholatan yatta silubiha ruhul musalli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi siru nuru ta'alu siru nuri bi wa hubbi. Wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya nah gue kan enggak mau sholawat itu aduh saya termasuk orang yang enggak saya ya, tetapi ya tetap baik timbang nganggu primbon ya satu selawat. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu boleh kalau dungo nyifati Nabi yang banyak ya baru keinginan. Kan banyak selawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Oh masalah ala sayyidina Muhammad nuri kalame kalam di. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik mana? Ya. Malah kadang orang, misalnya Allah Muhammad Kok ala Muhammad muni Sayyidina aja di soal. Setelah terus dari kudungannya kok panjang. Saya termasuk yang nggak setuju karena itu menurut saya kurang kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah coba tak tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Uh, eh, Alhamdulillah ya hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi ya Rabbana lakal hamdu kama sultanik la nafsi sanaan alaika kanta kama asneta ala nafsi itu sudah berapa itu nyifatinya itu belum doanya tuh nah kamu kan enggak Allahum, uh, Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah bi hajati wa gremeng seram itu kan jadi gak bakat wali nah cara kula iku sisen kan? ini sering amini dongane wong ngono tapi ning atiku ning Amin itu maksudnya amin. Mbak Nom amin Gusti. Tapi aku amin tapi amin Gusti. Mbak Nom amin Gusti. Wong jelas. Jadi aku muni amin tapi amin Barno maksudnya ya Allah Barno amin. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimat ya? Apa? Uh, Alhamdulillah wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kaya bayu di jalali wajika azimi sultani la nufsi sanaan alika anta kama asnita ala enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri Allahumma ini a'udhu kirido kami sakhotika fi mu'afatika min ukubatika wa kami minka Allahumma sallallahu alaihi wa sallam bi jabarutika wa kan Panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang in kemudian lupa nggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wa ni'ma itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya wa sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak lak. lak. Itu malah nggak ada jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al mukmin yasghalu husana ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, gue kan gak mujine Allah basa-basi dongane. Tenang. jadi makhluk aneh gitu. Jadi hubungan dengan pangeran itu aneh. Ya tapi jangan rapat wali semuanya itu jadi ini semuanya. Ya aduk ngono, kok mari wali kasihan malah ke elit. Tapi saya mohon itu di solawat-solawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah solawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau solawat yang satu itu ada salah biar guling wilingan apa eh, kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah paling tidak punya etika seperti itu ya kalau kamu nggak punya sewot-sewot sing keren bacalah selawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kata Mengira jago roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangi. Berarti yang kemarin ada ditakoki pangeran. Kau nyebut kekasihmu biros bisa, nyebut utang satu dasar rayutan ya dan saya termasuk orang yang setuju tadi jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa lebih banyak karena itu nanti lebih lebih diri dari Allah Taala coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja Laqad akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kami. Terus azizun, orangnya sangat terhormat alihi ma'anidum Rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu kira bakal mlebu suarga baru kaya syafaat Nabi akhirnya mlebu suarga kira kelar korban, Nabi tahu korbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikap sayyid terus hada an ahli wa hada amman tam yutokhi min um mati. ini alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun Nabi itu Ali terus harisun alikum Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris. ya kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukmini naro over. Allah yang yang super saja kalau nyebut nabinya nifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya. Robbana wab fihim rasulam minhum yastu ayat ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'alimuhum seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab bawal hikmah wa yuzakihim seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya eh, madhab Syiah itu nggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasul itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasul dan itu dengan pujian yaitu Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum hum ruk'an sujada yabtawuna fadlan min minawai warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud itu kan panjang sekali dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini begini begini kayak apa Allah muji para ashabu Rasulullah masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa Rasulullah makanya kita tetap madhab ahli sunnah apa wal jamaah yaitu mencintai semua sahabat karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu mensifati apa ashabu Rasulillah disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin tarahum rukaan sejadan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud si mahum fi wujuhim min asari sujud sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. <laughs> Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang menafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semua itu sensitif. Dan jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. <laughs> Itu provokator. Nah, ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan teke ya kisimun. Nah, aku ada kepentingan bapak ayat si mahum fi wujuhim min asaris sujud bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyur kan saya terangkan ya, tapi gue udah sensitif biasa wae. Uh, suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Nabi, di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, tentu. Dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam badoknya ada putih. Terus kata Nabi, Inna ummati yud'auna yaumal kiamati huran muhajjalin min asaril wudhu. Nanti umatku, nanti wajahnya juga bersinar. Tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu dia ya monggo monggo. Lo itu bagus kan, artinya ekspresi, ekspresi percepatan. Tidak apa-apa lo daripada kau kira jelas ini. Ya. Maksudnya ya orang ngetok, banyak ya jarang sujud tenan. Bukan usah sensitif, tapi yang jelas ya, ya nanti. Ya sampean kiamat ruang samudra. Nanti hisap itu tak nanti kalau hitung hanya sekitar tiga jam. Hisapnya sak dunia itu hanya sekitar karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tawarai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sofiha Kenapa hisap itu hanya butuh mau rubuun nahar seperempat dari siang kan? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu ngajak terserah. Kalau 12 paruhnya akan 6 ya. Seperti seperempatnya berarti 3 itu gini. Jadi nanti di mahsyar hmm. itu kan matab jadu wujuh watas waktu wujuh. Sudah yang kafir itu kelak, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tas jadu wujuh atas waktu wujuh otomatis. Terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tas jadu wujuh itu ke kanan. Yang tas suatu wujuh ke kiri maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bigo yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. huran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Robbana atmim lana nurona karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan Bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nebus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai? Kan malaikat langsung tahu. Kan yang apal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih masih berdoa Rodbana atmim lana sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur ashabal Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap kelip pasti kena Simal. Wah, ini partai kiri. Kan. Pemenang yang wudune mau dulet sirah tok sidik. Karena anak badab syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau bakso sirah itu kabeh benora kelap. Mana Mana aneh, pepes terus dulat dulet kok Mau itu sebenarnya ya kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu Kata ngendikane pangeran ya araful mujrimu nabi simahum fayukhadu bin nawasi wal Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik si mahum fi wujuhim menasari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun. Maksudnya provokator. Gitu. Jadi nanti yang yang mukmin jelas nurnya. Dan nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah, yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu. Nanti setelah kena bigo ikut asal simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah, ini terus ditubir neraka. Yang kafir bener-bener neraka, yang ini ditubir neraka. Itu nanti ini yang ngelok ngelok Nabi digolei ya ini. Itu. Karena sakit kaji nabi, karena ono kiai sholat darah nih, nah, iso sholat kiai sakit nabi mereka tuh golei di umatku pusing kelap kelip terus dicari disapati. Ya, imma langsung dituruti Allah, wa imma ini rokok. Ya terserah rencanamu piye gue aku. Tapi yang jelas apa kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup tiga jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat ya oraful mujrimuna bisimarum orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswadu apa wujud kalau orang baik dikenali lewat tabiatu wujud nah terus setelah nyingkir ini nabi tak warai kiamat setelah nyingkir itu faduri babe nahum bisuril lahu ba setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang pintu pemisah Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri bainahum bisuril lahubab batinu fi rahmatu wa dhahiru min kibalihil adab yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu, yang kelap kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malu partai yang apa kalau aku yang nggak jelas, tuh kualitas kemana? Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil kan itu kemana ini kan? Sing sami sore ya, sak persen, rong persen dengan repot. Lo coba misalnya nur kamu rong persen, berarti gelap kamu kan 98 persen. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kok semangat, Pak. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya dua persen, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok kode ini. Berarti ke kegaruk kemana? Kiri. Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. ya nanti kita rayu saja supaya berpikir. Gitu. Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur punya apa? Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Robbana Atmim lana Ya Allah saya mohon sekali nur kami sempur Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya dan yang nggak hafid ya dengar ya kalau nur itu penting makanya nabi itu kayak apa nabi itu orang super itu kalau ngendikan Muhammad al min fauqi nuran wa min tahti nuran wa Anyami ini, nuran wa an simali nuran sampai terakhir nabi masih mendoa untuk dirinya waj ali nuran dan semua tubuh saya jadi nur. Saya Nabi juga gitu. Ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur kanan, nur kiri, nur terakhir itu apa? alni, nuron dan doa semoga semua tubuh saya jadi itu masuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelak kelip tadi ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98 persen maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur, ashabul yamin. Meskipun gelap kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut dua persen ikut mana kalau di partai koalisi <laughs> ya, ikut yang menang biasanya ikut yang menang Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu saya akan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak ya. sholat. Rasulullah itu masyur gitu ya. Rasulullah itu Kadang tawad doa an khofifan, wudhu yang sederhana. Hmm. Yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Hmm. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur biasanya ya wudhu tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat biar ada bedanya Rasulullah juga gitu beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat masyur itu diriwayatkan doa wudhu an duna wudhu di sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat, asbagol wudhu menyempurnakan. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak. Saya ini gak untuk reso ngaji, waduh Abu Bakar ya gitu. Ana wong sunat kok nyediakno buka, oh dimarahi. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Pak Abu Bakar. Ditanya, "Kenapa gitu? Apakah kamu apangan menyaingi Ramadan?" Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak jadi ya biasa aja kalau Mempuasa sunat kok ngua ape membuka, kolak opo. Ramadane ya iri tuh ini gimana kok saya bisa ini? <laughs> Jadi KB itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudhu, megang Quran. Nah tapi gitaran terus wudhu, pengiran tersinggung piye kok megang kebetulan. <laughs> Jadi nggak boleh kebaikan disaingi itu juga nggak nggak boleh. Bapak gue yang sergup wudhu sampai nyekel gitar. Quran tersinggung wasem kan ibu gak sembunuh kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. Mengkabe itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudhu bahkan wudhu itu wudhu di sholat sama tidak sholat itu misalnya sholat sunat sholat sunat itu kamu mampu ngatek boleh nggak duduk boleh kalau sholat fardu nggak boleh biar ada bedanya fardu itu spesial nggak boleh harus berdiri kalau sunat sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung. Iya sunat kok nyanyi aku kan gitu. <laughs> Ya, makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Gak boleh sama. Sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Fardu. Ya jelas ya. Jadi aturan main itu harus jelas. Gak boleh. Makanya Abu Bakar itu gak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdul bin Masud lebih parah. Dia itu tukang nyuwebeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang, karena takut kena sweepingnya saya. itu ada orang khusyuk tiap hari duha di sweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Bobok lakoni bedino, awas nampol lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino, karena ini butuh duit. Mau itu kalau zaman Abdul Mahmud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi far. Yes, kira usah anut ilmu ku bahaya ya, jadi Cuma ini kan ilmu tetap tak kan, Biar kamu tahu, nggak boleh fardu disaingi itu kan. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ayat nama tawajjah tuh Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis tidak menemukan alat sesuci harus tetap sholat. jadi sholat ya hormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iya dan karena nggak boleh mengalahkan fardu, meskipun itu oleh najis jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap butuh dan so karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iya, karena sholat kamu tidak sem. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Boleh. Gue oh, nggak boleh, karena kalau berdu itu darurat memang suatu yang harus maka dilaku dia Tapi kalau kamu dalam keadaan tidak suci, gak boleh melakukan sholat apa? Sunnah. Karena fardu itu spesial, apa? Spesial. Bukan kalau terus nol. Wamta ma ayuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa mukmin dan yang keharusan itu ketika disur Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah Ya muamalah yang halal. maksudnya e eh, infaridu tegese misal sira kabeh ana mukminin asing pira-pira mukmin itu. tilati gitu. nalikane campure kufar atau al mujrimin biye ing itu al mukminin so rujuk ibu walik boten napa maksudnya rujuk itu walik walik ya sami indah tilati mukminin biye klan kufar utawa kufar ning mukminin alam ahad ilaikum ya bani adam alam ahad ana ta ora merentahno ingsun ilaikum maring sira kabeh amurkum tegese ana ta ora merentahno ingsun kuming sira kabeh ya bani adam ya bani adam ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai Bani Adam Allah tak butuh setan. Ing yen ora menghamba sira kabeh setan ing setan. Ngendikane pangeran ku ijek kanut setan ku cek nemen e. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Manane la tuti tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna usah temne setan laku maring sira kabeh aduan musuh mubinun kang jelas ebayinul eh, adawati banget musuhane. Lah wong setan musuhmu kok malah mbok nebo kok sarap ngono. Karwan musuh kok di anut ya pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa anik budune lan yen to nyembah sira kabeh ning ingsun. Wa anut kelakuan ubudu nyembah sira kabeh ning ingsun wahidu tegese nglakoni ya tauhid sira kabeh. esa mengesakno sira kabeh ning ingsun. Wati ulanto atau sira kabeh ning ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia yang menciptakan kita tempat kita kembali setan itu tidak siapa-siapa makhluk yang hina yang lemah pokoknya malah toat toat yang